santri dengeken mending kene jadi kiai. Siap. Sabab kiai teu wauh jeung moneter, sabab moneter sieuneun ka kiai. Buktina naon? petani lamun hayang boga beas mimiti melak pare ngurus sawah nepi ka panen jadi beas sabaraha bulan Pak petani teh tilu bulan karah jadi beas mending jadi kiai hayang beas cukup tilu bulan dua jam jadi beas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 Sumedang selamat di perjalanan mudah-mudahan balik ngeborong tahu doakan doakan sing panjang yuswana sing disehatkan tohir batinnya, amin ya Allah ya Rabban Wis atuh buka dia ka aing. Ampun, ayo mah ngomong sorangan tadi dulu. Ini ini ini ini Marius, Marius. Ini ngomong di dia. Bobo, hei, hei. Itu nilai isi itu, itu, itu. Ya, ya, kali ya, kali ya. look at me, look at me. Aing menang apalkeun dia. Pengatur waktu penata acara Nugu Simkur yang dihormat Lusu segenap para panitia penyelenggara Gebiar Muharram Lusus keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Iman dan warga masyarakat Cibaduyut Wetan Kersana Abil khusus Kang Kiai pimpinan pondok pesantren Nurul Iman. Berikut para alim ulama, para kiai, guru-guru simkuring nusa minafahat di haflah mubarakah. Nuka lintang kusim kuring di hormat Mudah-mudahan masih masing dan Yuswan aku Allah subhanahu wa ta'ala Oke ke aparatur pemerintah setempat Baik sipil, TNI, Polri Dari jajaran tingkat Tripika Kecamatan desa ataupun kelurahan anu sami nafahati di haflah mubarakah mudah-mudahan doakeun sing dijadikan pemimpin-pemimpin anu amanah Abil khusus harapan agama, harapan bangsa, para calon-calon ulama Allah. Para santri. Siap santri? Siap. Kemana? Balik. Eh <laughs> calon-calon ulama Allah. Sing dikabul diijabah. Makanya lamun ceramah di hadiranku para santri regreg hati. Ternyata masih kena loba ya penerus-penerus pejuang agama ya. Alhamdulillah. Ibaranjang umurnya. Sing istiqomah di pasantren. Dan nah. anjen ayana peri, anjen ayana diledek jadi santri, dihina, dipandang sebelah mata. Tapi kalau kalian istiqomah sekarang di pesantren, yakin satu saat Indonesia akan membutuhkan santri. Takbir sallu ala Nabi Muhammad. Kenbai ayana dihina, diledek, dianggap kuper cicing di pasantren, lamun urang istiqomah ayana di pasantren, dina hiji waktu, urang nu bakal dibutuhkan di Indonesia. Rasakan ke santri saksian, tinggal jalma bara rodo ke di Indonesia, mulai hajakal tina kabodohan anak, mulai sadar tina kabodohan ibadah mulai malalikir jalma bodoh, hayang salat teh nyaho yang hayang wudu teh yang ilmuna hayang maca Quran teh nyaho datang ka ulama sepuh geus raya kiai kiai sepuh geus raya rek menta ilmu ibadah kasaha eta jelema bodoh engke pasti ka santri nu ayeuna nu engke bakal jadi ulama subhanul yaum rijalul ghad lamun ia kalimat dihartikan santri hari ini adalah ulama-ulama di masa yang akan datang takbir Sallu ala Nabi Muhammad. Siap santri? Siap. Kemana? Balik wes eh, ya ada. Siap ngaji siap? Siap ngaji siap? Jangan ditan awak kurang sholawatan hela. Gaya nangis nunggus ararapal wes ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin Allahumma so, udang, udang, Sayyidina wa maulana Muhammadin Adadama fi ilmi Allah isalatan imatan bidawami mulkillahi salatan imatan bidawami syakir nukahiji khusus kanggo para santri ulah waka hayang gaduh istri lamun anjen acan bisa ngaji lamun anjen acan bisa ngaji lamun anjen acan bisa ngaji Allahumma salli wa sallim ala سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله دائمة bidawami mulkillahi syakir nuka dua khusus kanggo para pemuda lamun hirup hayang bahagia jauhilah pengaruh narkoba ulama rejengan jeng alim ulama Allah bi mulkillahi daimatan dawami mulkillahi wa sallallahu wa sallam wa barik alaih ya syair hiji ka dua ya nyieun lebih ka 100 ya teh kan encan gitu kerak dua we lah Para orang sami-sami manjatkan biji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Salawat wa salam moga tetap salalawas na dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada turiyah-turiyahna, keluargina, para sahabatna, para tabi'in, atau tabi'in, kepada ulama-ulama salihin katut kepada pengikutna khusus orang nu hadir di tempat mudah-mudahan orang sadayana masing kengeng syafaatul uzman akan jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam lewat mimbar ia simkuring haturkan kesadayana wilujeng tahun baru Islam Heavy New Year to hijrah menang apalkan dia itu kudu emprak asa dipaud yang diemprakan cici Selamat Tahun Baru Islam 1441 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun baru ini insya Allah kita selalu dilindungi dan diridhoi oleh Allah swt. Amin. Kekurangan, kesalahan kehilapan dosa-dosa orang di tahun kapungkur kamari mudah-mudahan sing dihampur aku Allah amin ya Allah ya Rabban amin ya Allah ya Rabban kayak momen seperti kia kudu terus ditingkatkan gebiar Islam syiar Islam terutama memperkenalkan ke anak-anak kurang tentang tahun Islam bulan-bulan Islam Ula eleh ke bulan batur tahun batur eh tahun batur dirame-rame Desember ke Januari ini ini ini tiberang keneh menimari lita rompet dan temelak nanti korona dah bener itu serius dan baru masehi bener deh kadang-kadang datang aku ingin di Cikampek Desember ke Januari menjelang malam tahun baru menirombongan rombongan aja kemana Monas ji Monas ayo ah, di Monas i tahun baru ji mending ngabri panggung nage gede miliaran harga nage diayakan Jangan ditambah ku ancol, panggung negara lede menjelang tahun baru. Giliran tahun baru Islam, ya Allah. Paling banter pawe, mamawa obor. Tak aing matara miluan, dasok bengek. atau hasil na peserta naten ini ini ini. Cik, atau air eh, ada gaul ulah obor, engke mau ulah. Neon cocokan budak singkaralik tuh gitu tak. Memodal gara meni indah merenan, ente polusi ente. Masya Allah obor awi batur dituaran tangkal gedang dituar dijen obor <laughs> memilu pawe taruh muharap nini nini aki-aki balik pawe sehingga loler bala rengek mabok obor ya Allah ya Rabbana gak tuh tahun hareup marada gaul lah neon weh. Untuk teu kabeli tiang listrik gotongan pusing eh meni mau modal yang Islam mah itu eh, baru batur tarompet meni opat saya dibeli benar petasan dibeli, ngabring lu ke Jakarta di Bandung di pusat Bandung rame malam tahun baru panggung ager-ageran tiluhor keneh di Monas cing cing cing cing cing cing oh, suara yoi suara redan jelma di Monas ini asepnya ho karena yang ngelenak pipi Nah, nah, yang kayak gitu. Teboga ongkos. Hajar kuancol, panggung gede, tahun baru Masehi. Pak, lebor lebih edan deh, Pak. Giliran di lebur aing muharaman, ibu-ibu, ibu-ibu TK, TK, taman kadaluarsa. luar jarak kaki timpling takung tung tak tung tak tung tung tak tung leheng kene di lagu teh jauh tiadana jeung hamba wieu mis-mis muharaman nini nini we eh baru dakna di mana jalan jalan leceh saat tinggali kadang-kadang kuring sok nyeri hati di Monas agar-agaran malam tahun baru Masehi musik agar-agaran waktu nama maghrib adan di Istiqlal bari rada deket ka Monas geus teu didenge eta adan Allahu akbar Allahu akbar Monas cing cing cing cing adan adan edan edan beres adan maghrib di Istiqlal, di Takwa, Nurul Huda, nu di lingkungan Monas, Ancol. Anu kadenge di Masjid Tadarus. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Masjid belah itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kerzikir kamu Ancol. Baru geus hargaan, eta ibadah. Benar tak? Menjelang tengah malam. Mungkin meriah, sing garwek. Tepuguh dedengnya. Oeng. Oeng. Tengah pening. Punya bibir aing maloba. ya Allah ya Rabbana menjelang tengah peting itu mundur 10 detik 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oek. Edan tengah peti. Kakinya di atas. Sing jerungko aja. Araredan. umabok, mabok, nu judi. alaraya, Kadorakan kumpul didinya. Benar. Eh, isuk-isuk Allah ngirim cai ke Jakarta. Banjir! Gubernur Molohok. Ini kiriman dari Bogor. Nah, orang Bogor dituding. Coba lah orang Bogor kabeh ngalah omong, sorry, aing tengirim cai. Hei, eh, musibah turun-turun di Indonesia darah datang bencana gunung sing meledak, tsunami terjadi, gempa di mana-mana, bener? Ulah jalakin sasaha. Introspeksi diri, bisa eta musibah nu diturunkan ku Allah, ku sabab urang, perilaku urang anu ngondang. Bencana datang tuh ujug-ujug aya nu ngondang. Nya nu nama Allah, nu ngabeledageun gunung Allah, nu namplokeun cair laut di tengah laut darat jadi tsunami Allah dengan kekuasaannya goncang ke tanah Allah gempa ngarana singkocea kamari di bere gempa gering memeh isak pusat gempa di Banten ngegoyang ngasarerea sa Jawa Barat kuring ke di Jampang segaranteng Karena kenepi kai kai panitia jam 7 dasongan dahar di Jampang mak itu. aing mancan uh, eh, inget atuh udah jadi kabahas ku jauh jauh hai. Ya gitu main tadi ke Padang lah. Kan jauh dah tiket mahal. Ke Sumatera kadang. Gak cicing sih ah. Palang. Ya Allah ya Rabbana. Karena kita asongkan sangu jeng piring. Riuk, riuk, boboko, joget. Tenu baroga imah lalu catan kala luar. Ayo non, ayo non, ayo non, kang haji lini, lini. Kan kamari kompak sarere aya gempa nih. Kuring ge milu luncat. Dasian imah namru panitia. Pejalanan kabeh. kuat jeng budak ora tato ngejublak loba. Lo lo ilu lo lo ilu Cek Cekuring eling. Aya non jang lini ngaji gempa-gempa. Jadi kudu dikir, dikir. loh loh ilu jadi mama tahan air. <laughs> beres gempa dari adat Isya Allahu Akbar Allahu Akbar kabeh salat Isya eta nu ditato eueuh salat Uh, eh, berarti aya kesimpulan non kesimpulan anak loba jelema ayeuna karak sieun kudu dijieuna tapi teu sieun kanu bener kasihan ku gempa nah tapi tesian kanu nyian gempa saha Allah eta nu ngondang bencana teh geuning sia eta cek malaikat supaya eling terus ya gempa geus terus lah geuning dibere goyang mah eta gempa lo lo lo preman oge Ya Allah ya Rabbana. Nu Allah, laras can pernah kadenge beja sugan gunung meletus gara-gara di kompak insinyur insinyur di gunung shh, shh, meletus meletus ayo meletus paeh insinyur na derwek monyet di leuweung nunyian tsunami Allah can kadenge beja sugan profesor di tengah laut ngomong ngomecai laut aja tsunami tsunami tsunami pae <laughs> profesor leg-leg teri nunyiin Gusti nggak eh, eta kajadian teh aya nu ngondang teu ujug-ujug contoh logika budak leutik ceri yang harap ke bapak nasib bapak nak non dicabok pak kusaha kusi aa nalanceng mana mereka nyabok non sababna apa si aa ku ujang gerak gerak belah batu wajar nunyian cabokan lanceknya tapi nungondang cabokan kalakuan adina nunyian kejadian di alam Allah dengan kekuasaannya tapi yang mundang kejadian ini adalah perilaku jelema anu ngetian dosa tersyukur kukur maksiat baik Allah benar makanya ketika datang musibah datang teguran KBK KB satu makan nangka semua kena getahnya makanya salah kaprah jelema dielingan ku kiai ngalawan masing-masing kiai kuring doraka ke mal ngarugikan batur iya cek saha teh ngarugikan batur datang ke bencana kabagean rugi tuh tsunami di Banten nu mararot jelema dosa wungkul lain loba santri jadi korban tuh di Lombok gempa bumi nah nu mararot jelema doraka wungkul maaf loba jelema keur ibadah di masjid jadi korban bener teu can pernah ya musibah musyawarah sugan tsunami ngobrol cek tsunami belok imah kiai liwat liwat liwat Imah kiai ge kagem. Untung kiai na salamet naik tangkal kalapa. Pakai kolor. Ke samping geus kabawa tsunami ti Untung kolor pagi. Coba lamun jeung kolor na marosot ka bawah. <laughs> ka mana eta manuh? cicing nini nini kos nu ngarti wae ya di urusan kiai cicing jangan memikirkan burung Hmm. cicing santriat ya cicing leutik keneh ya Ya Allah ya Rabbana gening datang metegoran kabeh kabage. Makanya dielingan ku kiai teh nurut. Cuma ya, dielingan ku masing-masing kiai. Coba lamun kiai nasaruana. Cek kiai alus mending masing-masing. <laughs> Ameh aing teh capek. <laughs> Siapa eh mandi sorangan. Ayo kiai mending kitu nama masukan. Bener tuh? nah we ngajak masing-masing ke kiai ayah nu maut ke kue we kiai nu disusul kok malah bencana itu bisa ngamandian mayit tamripu eta ya, ayo Kira aku mayit ku dilelep pelelep kakulah. <laughs> Leheng sabun anak nanu maot benghar. Kreatif cek anak nak gas hari awal nunggu mandian mah mayit bapak taikan karena mobil bawa ke mana steam <laughs> mayit di steam gila sese sekalian oh, pasti Setim lah pakai kanembo meh tereh garing eta mayit terus dikit aneh herang banget mayit ulah dikubur bawa ke showroom <laughs> siap kredit mayit gitu ya <laughs> butuh ku kiai butuh Tetap doakan ya para ulama, para kiai, para asatid sini para anjang dan Yesuan. Amin. Ya Allah, ya Rabban. Ya Allah, ya Rabban jadi ayah nu ngondang ieu iya musibah teh ayah kan untung we aya kena benteng ya benteng ya benteng ya benteng kena ya. lamun eueuh santri hesok embrak lah santri heula lamun geus eueuh jelema nu ngaji maaf Allah mampuhun ngancurkeun Indonesia sekaligus Kamu ningali denah Indonesia, peta Indonesia, lautan dengan daratan masih kena luas lautan. Lama ditamplokin cai laut, langit kabeh Indonesia, langit hancur tapi gue nonton di sekaligus kan ku Allah ayo nunggu bentengan keneh di Indonesia saha iya di antara santri lah mengesewe santri itu ya kemana ya Indonesia tuh benteng orang tuh para ulama para ulama para ulama para santri masih kena jalan manu betah diuk di tempat ibadah saha santri masih kena jalan manu betah diuk di tempat ibadah saha sepuh orang nuwiri dan timar di BKI isya tika mencetan ramo, nama maca tasbih, menyepeng tasbih, maca hamdalah, maca zikir. Tuh masih kena jelema. Anu nyekal Quran, netep Quran, bari dikeluarkan suara, kori kori maraca Quran, lamun geus aya nu kalaritu kaya Indonesia. Kau mau ningali penelitian kamari cek ahli teknokrat mana Australia bahwa di kolongan Pulau Jawa yang geus kosong tanah. apa ya? pasirna kan uang poe disedotan di angkatan batu nabi galian terus-terusan encan lumpur geus darar hijil ulah pindo geus beak ka lumpur sedangkan eta teh penguat daratan penguat bumi tanah jeroanana ieu beuteung nas taneuh geus darar ka luhur berarti kosong dihanap lamun digebrakeun ku Allah lep leungit Jawa tapi kos nuheus juga nusieun aya digitukeun teh. Oh, nini nini juga nu ngarti eh dibawa ngaji teh. Eh, balik ke ti dieu eh, kedul deui sia. Ulah kitu sia, ulah kitu ah. <laughs> Ayo rajin ibadah insya Allah. Berarti aya nu ngondang musibah teh aya. Nah, saya nu ngondang na pernah dikomentar kumaha Haji Roma Iraha. Eh Irama ge boga. Pernah di komentar gue Haji Roma. Assalamualaikum bang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Haji sehat? Alhamdulillah. Bang Haji, Indonesia banyak musibah Bang Haji. Astagfirullahaladzim. Sugan aing ge. <laughs> eh, baheula sering kuring nonton keletik masuk lalajo layar tancap baheula sok aja eh film teh jauh teh beri prima si dono hmm, jeung Roma Irama teh jauh teh eta layar tancap teh kuring kerletik sok lalajo oh, Roma Irama satria bergitar naik <laughs> kuda oma eh, eh mau gitar tuk tuk oma ngeunaheun sorana halimpu nang oma teh mun geus biji film lagi surak nu nonton depan jeng jeng jeng jeng ketemu musik koma eta oma bijil gitu jeng jeng jeng jeng bijil kuda trik tak trik tak Oma naik kuda. Sarana neta. Aing. Astagfirullahaladzim. Ah bener dendam orang dia. Menit di dinding kelir udah angkat. penting aja di majalengka. Kuring nyontokin suara eta. Kuring nanya. Suara non eta. Suara kang aja asep bubarok niru sora kuda meningah ngajawab nate ID dia sorana eta kuda kakak rakai jamaahwan nyebut kuda kah cirian cibaduyut lain awas atau tengen yang disebut kuda ho <laughs> oh malu patah kuda ketembak kena suku na getihan diusap goma astagfirullahaladzim Sungguh kau terlalu. Semua perbuatan yang jahat akan ada balasannya. Insya Allah. Assalamualaikum. mama jeng penjahat ya Assalamualaikum wae. na oma teta. Kerlumpat ayah awewe nyebrang. Hmm. Kau kah itu Rika? Mumun. Oh, Mumun. Maaf, aku salah melihat. Kau Mumun, terima kasih. Assalamualaikum. Oh, <laughs> mak. banyak musibah di Indonesia gara-gara siapa? Di komentar ku Bang Haji, kuno lupa musibah. Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. lupa jalan geus Kak Gusti. Itu karena nah seserakah manusia yang ingin berkuasa lebah pemimpin sarakah benar di zaman sekarang kata ciri oma ya lebar oma nyanyi tungtung namuriang nggak begitu ini banyak orang Islam yang tak sembahyang betul untuk tahlilan ngaramkan muludan ngaramkan rajaban tara maca Quran berjamaah oge ngan kurduaan lamun geus nyam duit malah <laughs> jadi gadinya dia, eta lagi satu kang kredit atau karen tenir nginjem nasa juta ngembalikan dua juta tajarkeun mah ngomong nulungan padahal mah nyiksa riba haram bang emok eta nu ngondang musibah hiji loba jelema geus poho ka Gusti di adana noyot bae Jabluk harupun tipi Ustaz majikan ke situ ya kan. Adan maghrib. Karena kayak adan tenang be Aduh, Aing mah deukeut masih tinggal ngajol. Tapi teu ngajol-ngajol saya Kerame Rame Persib. Ya, eleh wae. Ya biaya miliaran nyewaan pemain luar ngasupkeun teu bisa. Mending aing. Tadong jago wasit-wasit tak Pusing. Ya Allah. Dar komat, kangges komat, eta geus komat, karake komat. Lah, paling getiluan. Atuh jeung manehna jadi opat meureunan. Kang itu guys amin di masjid, amin ka hiji. Rajin ngitung amin si eta. Kang itu geus bubar di masjid. Lah, tenang. Teu magrib ayeuna isukan pangih deui. <laughs> Sok tahu perasaan umur narik nepi ka hari hareup kumaha ngomong gitu Il datang benar loba jelema poho ke Gusti eh ngangkatkan beasma dua karung dipanggul kutak-takna tak leungeunna kuatan ngangkat barbel besi 50 kilo besi diangkat dengan tangannya kuat tapi loba jelema zaman ayeuna teu kuat ngangkatkeun leungeun teu kudu mah karung teu kudu mah semen sasak teu kudu besi 50 kilo ngan ukur mawa kalimat Allahu Akbar lohor obat asar obat maghrib tilu isya obat subuh dua loba jelema geus teu karuakeun eta ngondang musibah Tong diemperakan, bisa bapak sih anu gitu cici. Kembali ke iman dicekek ku bapak mana. Cici ulah emprak, polotokannya mun naik bapak mana di dia. Astagfirullah. Loba jelema geus poho ka Gusti Allah. Tiada na noyot komo subuh. Kadang kadang ah, haye iya, bantak ye, iya. maka aya pasantren teh sok yang kiroatna. ya suarana ye iya, masyaallah. Seni kudu aya. Dina adzan make seni pandune keluaran pesantren Nurul Iman datang ke lemur adan Masya Allah nikmat nu tadi teu hararudang subuh masyarakat salam lembur kabeh milu hudang ngabring ke masjid oh si Edi Gus nyaho si Edi nu adan barelik deh sarare deh oh si goblok ini ke masjid tanah penasaran yang neuleuh nu adan Ya penting mantak lamun di lemur eueuh santri eueuh pasantren maaf asap parim si arna ibadah Tak boleh di kampung, ayah pesantren, ayah santri, hirup syarna ibadah. Leres? Sok mau dewa santri di lembur. dokter sepuh baik tiap subuh. kan karunya sangat dengekin festival aki-aki. Tiap Januari nungah hudangkan lembur belah itu. Astagfirullah. Molor mungkin mebes. Asa digerean bujur. Bujur tetangga lemur belah di itu CS nadei aki-aki eling eling umat ah nu areling aki-aki frustasi deuh nu datang hmm? tunggu main lagi sare di Paimaran udah-udah jam 11 atau main lagi tuh sholat subuh dawah batur Terlemur belah itu aki-aki dari wae. Maka kabara wargi balik kulon wetan kaler kidul nagara-gara ruga. Gugah, gugah, gugah, gugah. Sakedap di subuh, subuh, subuh, subuh. Maka gerak jarai, gerak jarai. Hari gerti jarai marek sarare degehek bae. <laughs> Aki-aki kun. Atuh batur ke sarare udak Ya sarare deh. Tutur mas subuh di masjid opatan obatan subuh kaki-kaki, kokol bedung pasaran siap santri jadi pengganti siap siap jadi pengganti imam khotib kudu penerus kuring matahari wang palurah heureun mah loba camat heureun loba gantina bupati heureun loba presiden heureun loba gantina komo artis bener ribuan asli balatak tapi calon ulama, calon kiai, calon imam, calon khatib, hese, jangan gantina. bukti naon? lah percetakan calon ulama, percetakan calon imam, calon luaran nuarana pasantren, ayana nangis mulai kurang peminat peminat. Benar? Kadang-kadang indung bapak nak bangga anak yang ke pasantren. Jangan naon, siapa pesantren? Di pesantren masih mau buka ijazah lamun teu boga ijazah moal bisa digawe lamun teu boga gawe moal boga duit lamun teu boga duit moal bisa dahar lamun aya tolak ngomong gitu istighfar deh sia buru-buru sahadat sia sarwa jengal lerek karena ilmu pasantren ilmu agama bener maaf nah, saya Sembu baro bisa kikian di pasantren Hilang. di pasantren don ngaliwat tunggul lagi dahar batur boga imah yang nang rajaban nangis di mana deh kukumpul tina rajaban batur boga mobil boga ngedidit udah kontan mati mana tuh kebayar kumu haram ya ayeuna eh lamun ngerti panitian cicing cicing cicing cicing cicing <laughs> Mata ke santri dengeke mending kene jadi kiai. Siap sabab kiai tewau jeung moneter sabab moneter sieuneun ka kiai buktina naon petani lamun hayang boga beas ti mimiti melak pare ngurus sawah nepi ka jadi beas sabara bulan Pak petani teh tilu bulan karah jadi beas mending jadi kiai hayang beas cukur tilu bulan dua jam jadi beas eh aing kuring dia balik ceramah di panitia sok beas na mobil teh biasana eh biasana dua jam jadi beas hmm, eh, kudu tilu bulan biasana nah ini dia tuh biasa mana biasa kini petani hayang boga cau asak di memiti melak nepi kampanin, sabara bulan pak setahun kalah cawu asak mending jadi kiai dua jam cawu asak yes dua jam ceramah <laughs> balik kardus dibuka di imah asak cawu <laughs> biasanya itu nah, itu biasa banyak biasa tuh <laughs> kadang-kadang jadi Kiai jadi Ustad sokapitnah wae berkat pernah puring baliknya eh arek ceramah tapi kalau kasih terlambat keberaka ketingan budak sebaralik budak lalutik muludan marawa berkat padahal di lokasi karak sambutan budak bunga merunan balik tihula mau berkat bari solawatan ambrok jeng kuring di gang karak datang kuring Sallallahu ala Muhammad balikna menang berkat hanya kal gening saeutik meureunaan di leg-leg ustad hancurlah hatiku atuh aing dipitnah ceramah encang geus dipitnah leg-leg berkat jiwir atau budak kadek kadek macan naon siap ya sholawat pak haji lu bener ay eh, sholawat eh, tadi bener eh sih nasihat ya, tengenah berkat seetik di leg-leg ustad maksudnya naon nah ya, ustad mah sok pangloban nawai beda gawe nah sok yang akur wae itu <laughs> biasa sok beda <laughs> mudah-mudahan ya loba pengganti imam di dia ulama khatib amin ya Allah ya Rabbal belajar kiroatna azan muadzin enak lain ulah ku aki-aki leres tuh ulah ku aki-aki lain-lain karunya kasebut lamun subuh uwe santri di lemur etang ngandalkan aki-aki wae nggak galeong ke pararugu jika nu nyeri huntu halo gara-gara tinggal gugusi teriwe asyalatu khairun minan nannah Batu minan naom, minan nanah naom. Gara pengaruh tak lemong tak gitu santri berbagai macam kiroat muadzin sok gempar ke di lemur akan santri menang Allahu Akbar eh, pelajari Aidin wadan kieu Allahu akbar Allah dari ngaliwat. Ada nukil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu. Calengka. Nah. Ada nukil. Allahu Akbar. pada iya wetan pemajikan <laughs> nama tata, berarti besok adan subuh itu salah kina itu kayaknya iya, pengganti-pengganti naya ya insya Allah amin sejarah di ustaz sejarah di ustaz aja neng ya istiqomah mas Andren amin saat di cina ngundang musibah loba pemimpin sarak Seraka memeh naik nu dipakai politik nempo kanula leutik engis di nu dipakai politik nipu kanula leutik ya ya Allah mah hese geus 74 tahun merdeka ngabangun Indonesia teh hese loba ting rampok miliaran triliunan benar tak aneka tambang di mana-mana pang suburna negara Indonesia teh di dunia alhamdulillah teh geuning batur makabi yang ngarempugan Indonesia yang nyokot Indonesia Belanda tilu tahun 350 tahun Jepang tilu tahun setengah naon sababna beunghar Indonesia teh yang inten berlian ayah minyak gas bumi araraya sok tembaga timah araraya emas nah di Indonesia. Bahkan kemarin dideteksikan ada 118 pegunungan Sulawesi dan Kalimantan mengandung emas. Can bongkar ya gunung-gunung nah, nulis di bongkaran mah Pongkor tah Bogor, Jampang, Cimas, Gorowong hanap hanapna gunung teh. Di cokotan emas nah. Sekali menang kemarin genep puluh kilo emas. Bahkan luncak tina kiloan atau Mas Barjo ke dagang baso direjeng ku masyarakat di kilo kena puluh kilo dah tuh Mas Barjo ya, bengharna Indonesia tuh itu berkah terus <laughs> si emas gotong gerak Alhamdulillah Alhamdulillah tapi aneh nusang sara mungkin belatak nu miskin mungkin loba benar loba pemimpin Sarah saat ini ngondang musibah di Indonesia eta loba jelema geus ngahina ka ulama-ulama ahli ibadah Silakan Anda gak senang muharaman pun tanpa kamari anyar-anyar di Cikampek. Aja lah manjelet tukil. Iya. Kang Haji kemana muharaman. Oh waktu itu nak Haji muharaman. dah tercetus na tahun Islam depan merenan di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Berarti Rasulullah getos wafat. Abu Bakar sedikit getos teaya. Kunon anak makin digebiar-gebiar ayat tahun Islam Hijriah. Astagfirullah. iya Aisyah ngaku Islam KTP Islam dari otak Yahudi. Iya kan? salah deh mah ngagung-agung syiar agama orang, iwati urang umat Islam atuh. Leres teu? Nanaonan kaji maksudnya naon? Eta kaji ngabri jeung santri kemana Muharaman gebiar Hijriah. Eueuh teu ditu nah kaji. Pan kuing, tuh enak dikitu geus disampeurkeun. Ente ngomongna dia. Ya muharaman eueuh teu ditu nah kaji, ada ente irah teu Pan mah ulang tuh. Maksudnya naon Kang Haji ari ente maksudnya naon nya Kang Haji gebiar-gebiar muharaman kan eueuh ti dituna ayeuna kuring nanya sia iraha ti ditu mawa naon sia ti ditu pangijeng sa sia ti ditu iraha sia reka ditu deui mungkin liur eta jelema dikitukeun ngahuleng kok Kang Haji jadi gitu bong mana sia gitu atau lamun mung di gitu gitunya ulah gitu tak gitu <laughs> Aing terus sebelum gitu Makanya orang dia ulah. Iya menik gitu. Silakan Anda gak senang tapi tolong mampu saling menghargai, betul? Kemana? Muharaman. Ujang mual, mual kang ah. Perasaan abdi can pernah ya ajaran kudu muharaman itu ya. Teu naon sih. Ujang ke mana tuh? Abdi mah pada di bumi kang ah, pada tadarus ngos Quran. Saya jang, ujang tadarus ngos Quran berkah ya kampung aduh kang nuhun abdi didoakan atau akan ubah muharaman mudah-mudahan sing kang berkahan kang amin jangan doa fi doa assalamualaikum waalaikumsalam nikmat Islam lah geus kitu saling menghargai perbeda Perbeda. Ah, geus meujeuh nah Islam teh mengedepankan ukhuwah Eh loba mah loba, Indonesia teh Islam loba nah di dunia di Indonesia ngan kadang-kadang hese jadi kekuatan sabab Islam satu dengan yang lainnya mudah diadu domba. Kadang-kadang gerak beda kaos yang itu tatanya. Beda bendera, di sini begeng, ustad jeung ustad. Aya nu kitu dia. Cekek. Eh, hmm, hmm. atau kumaha orang nu jadi umat na nuturkeun di luhurna para ribut wae para siawai, wae. Menu tepuk tangan mah Yahudi, bae tepuk tangan. Makanya Islam Indonesia meratus pangloba-loba nah Indonesia jumlah dari Indonesia lamun diajak ke secara fisik Yahudi dunia mikir sieun. Sau ternyata sapreman-preman orang Islam tato sing jelebak na awak lamun agama na Islam eta dihina eta preman hudang pangheulana. Bener tuh? Sok tukang mabok cepari bahasa na lamun agama na dihina Islam dihina tukang mabok ke hudang. Alah, eh, bongkare belum lah lain. Milu demo mau memualingi, eh, bongkar aing nu ngabongkar lah. Aing cara ibadah, aing doraka, tapi agama aing dihina dari doa, aing lah. Jihad Allah, akbar. Beri maboknya ho jihad ke, Entak siunan Yahudi dunia. Neangan cara halus, naon carana tafarruq bainal ummah eta pelor nu disebarkan di Indonesia, memecah belahkan antara umat Islam. Sebab lamun geus pecah belah, lamun setengah hiji mual muncul kekuatan. Sebab munculnya kekuatan gara-gara ngahiji. La quwata illa bil ittihad. Tidak akan ada kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan. Ayo orang saling menghargai, menghargai perbedaan. Leres. Leres saat ini ngondang musibah di Indonesia lewat jelema resep nyariin masjid tapi mung ngarisian leres leres tak masjid pamewah-mewah pegede-gede musola pamahal-mahal eh si hese tercerah kircan boga masjid mereka rela paparasan di jalan ngagotongan gentong bawa kardus speaker dibawa lemparkan saja lemparkan saja he nyair maka tinapansa dilempar hatu nuhun anu paratos lempar, mudah-mudahan selamat di perjalanan anu teu lempar, mudah-mudahan nyala nyararungsep beres masjid dijieun eta nu mentan jariah di mah ya, di jalan yang masjid Oh, ke masjid masjid resep tapi mung Nah, ibahula orang kerja zaman leutik, masjid musola, tajuk reot dina bilik. Zaman orang letik Pak, lese teh di lemur can aya listrik neon can aya naon cing cempor cempor lentera tina bilik dinding naoge lantai na lain marmer keramik can aya alupuh awi dibelahan tapi semangat ibadah na masya Allah urang kerletik ti asar kene geus init ka masjid mau minyak tanah 2 liter jang naon ngabeuleuh musola lain udunan kaki kiai mayar ngaji teh ku minyak tanah baheula mah 2 liter ka kiai kadang-kadang suluh kudunan ngaji teh nu naheula si samping di musola anu panggung teh anu hadap kulah gini gigireun musola aya kebon garung dipakai arulin deket musola barudak main gala gatrik main kastik main karet main boy-boyan main yeye bener bahwa lama eueuh dikaulinan nu itu tradisional main galah bener teh keur kurang urang inget 20 menit di kabuduk maghrib kiai datang kacarai wararudu ayo gerak pepujian dor kakulah wararudu naik kamu sholat mik ayah sepeker ayah toa na digantungan takal jamu ges gepeng listriknya di mana aki setrum aki aki dacan listrik aki mikna lain nukil lain speaker salon bulet dibungkus kulawon dibengket ku karet meni menibase berbagai macam dejigong kumpul <laughs> rame memeh maghrib masya Allah barisan derhana imah rareot tina panggung oke nya bunya lemur belah di memeh maghrib wujud kidam bako mukhalafatul lil hawa diisi teh malahan lebur belah itu Rabbana ya Rabbana haneuten memeh magrib. Nah, ayo di lembur umat Islam masjid pamewah-mewah, musala pahade-hade pamahal-mahal, memeh magrib lain ngadege sholat budak lain. Kaset ngaji di setera eta kumara bawa. Salat ka masjid, magrib, magrib, sore. Bapak nanti ini ini Mulai leungit wibawa bapak anak mulai ngelawan kuma cek anak nak bapak kita ke masjid oh nya <laughs> namanya sadar nyai ngos terek ma tapi indung nang nitah ngaji lain nyekal Quran ya keremot kerja cecengiran sorangan beda jeng baheula bapak jang kedap deh maghrib samping mana kamar Pak sana kalian topi iya Pak baju nanu rapi iya Pak baju kokona ayo wudhu di dia bapak yang ningali kemana sih Pak urang ke masjid maghrib lami kene Pak ti ayeuna urang berangkat jeng Bapak Bapak geus siap pakai something ieu eta tuturus ngarana alus Bapak lain eta hungkul tapi pinter nyontohan. yuk jeng Bapak urang berangkat ke masjid hebat kalau gitu boga wibawa nyai ngawas, pre mah dipakiai nah dipakiai pre di imah pre. Mungkin mana? Di kamar Quran, Ayo di kamar. Ayo berjamaah jeung maghrib di tengah imah, saja dahna. geura wudhu engal-engal, eh, Quran siapkan, non sih ma Ulang ngaos tos maghrib, itu itu ngapalkan Nyai bisi hilap tajwid jeung mahrajna. Di banduan ke Ulang ngaji nepi ke Isya. dari sholat Isya, heuh nyai nyetel TV, ek nonton sinetron. Heuh baik. Ulang ibadah heula jeung Saya ibu kaputra gitu. Eh. Ibu gitu tuh. Eta masalah mah. Kabudak manita ngaji Tindung nama nonton TV Bapak nanya gitu deh karena berjamaah tebeki bener Pak Mundi samper pengajian alasan nyeri sampean Tecara ayah hiburan jauh ge kukurusukan Komo lamun ayah wayang jauh-jauh ge di teang Masjidemu sholat cang, tiluan ge ejeng tihang berarti duaan untung eh ya, tihang hiji makana wayang lamun di anu masjid bejaan panitiana eh namanya nyeun masjid kudu baloba-loba tihang di jero <laughs> ame katinggalina rempeg wae ya. ya Allah hayang gaduh murang kali saroleh hayang indung bapana kudu soleh tiheun eta maksudna kudu mampu jadi contoh soleh tiheula pikeun anak da budak makos kacang pak ai kacang kumaha tutur tuturus apal tuturus pagar awi ditanjam-tanjamkan di kebun kacang jangan ngaluruskan kacang eta tuturus budak makos kacang kumaha tuturus tuturusan kusaha kubak mana? sabab bapak-bapak nuboga tuturus kebun kacang indungnya berarti kabagai tugas kabe? tugas bapak ngalalempeng tuturus tugas ibu ngoredan kebun kacang <laughs> ulah baralating sok orai genep bulan sekali sunat korek, yang bisa disim sok guys ya Allah ya Rabbana tuturusan yang sholat bapak nangis pakai samping nyai ngawas indung nangisnya ke Al-Quran kudu nakit itu sing mampu orang jadi soleh contoh bikin anak-anak orang pak bu saudara amin ya Allah ya Rabban berarti gebiar muharam kita di ayat ini tuh nak gebiar nama perayaan kia nama Bid'ah ke haji, tapi mahmudah ya mah. Namun mahmudah teh sir Imam Syafi'i kullu ma'u hadisa walam lam yukhallif kitaban au sunnatan fahuwa minal bid'atil mahmudah. Setiap perkara yang tidak ada dari Nabi tapi tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan hadis, itu disebut bid'ah terpuji. Ayo eh, muharaman mulu dan rajaban yang sakadar cangkang tapi kan esik eh, nama ngagungkan Kangjeng Nabi Muhammad jujur muharam Muharram jauh tina tahun Hijriah tahun Hijriah diambil dari hijrah hijrah siapa manusia satu-satunya yang paling istimewa yaitu Nabi Muhammad Panitia teh usulan Sayyidina Ali tahun Islam Hijriah teh ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu semakin banyak mengembangkan sayap Islam sampai keluar luar negeri mana mana nyian persahabatan jeng luar negeri orang luar negeri ke mikirkan terkenal Umar bin Khattab pemimpin yang adil sehingga banyak kepala-kepala negara yang mengirim surat ke Umar bin Khattab dan Umar bin Khattab ngabalesan surat-suratnya dan sahabatnya izin Umar bin Khattab can boga identitas tahun Sementara surat-surat di kepala negara sahabat mararake identitas tahun. Ayo make tahun Kipti, tahun Miladi, tahun Masehi. Umar bin Khattab bingung, hayang nyian balasan surat ngancan boga ciri tahun. Usul Sayyidina Ali ya Amirul Mukminin, atuh urang kedah gaduh tahun Islam. Cukup bin Khattab kau lagi mikirkan atau orang di mana ngitungna tahun orang kempelkan sahabat sadana orang musyawarah dan naon ge kudu dimusyawarahkan aya nu usul tos we etang tina kelahiran nabi terus dimusyawarahkan temu mufakat teu ditarima aya dina usul geus we etang tina wafat nabi dikumpulkan dimusyawarahkan teu ditarima geus etang tahun orang tina Isra Mi'raj nabi dimusyawarahkan temu mufakat akhirna Sayyidina Ali ngambil keputusan geus teu kudu ribeuh Ambil tahun kita dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Umar Naros, nama tina hijrah ya Ali. Hijrah momentum penting piket Islam. Hakikat Allah nunggu berangkatkan, nungutus Rasul kudu pindah di Mekah ke Madinah. Tapi sababiahna eta al-asana syariatna tina hikmah hijrah Nabi Islam semakin nyebar kemana-mana bahkan hikmahna hijrah Mekah mampu ditaklukkan bahkan Islam nyampe ke seluruh pelosok dunia nyampe ke kampung orang hikmah tina hijrah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi sehingga orang walpoho karena momentum penting hijrah mulai berkembang berkembangnya Islam kemana-mana maka kita kasih nama dengan tahun hijriyah supaya ingat karena jasa jasa perjuangan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya kan jasa Nabi, orang bau karena Islam teh. Lamun daya perjuangan hijrah Nabi, Islam mau nyampe ke orang, leres. Mualnya wudu wudu acan, mualnya halal haram, mual mual apal ke Allah ke Rasul mual iman mual. Hakikat Allah nomor hidayah taufik ke orang serena. Tapi sababiah ayah jasa perjuangan hijrah kangjeng Nabi Muhammad. Jadilah orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain sing bisa pingin jasa kabatul eh barisa tahun sekali ge gebiar ke dia hijrahna ulah pinter ngadaharan jasa batur wae leres leres makana lengkah ibu bapak saudara para santri para pemuda sing jadi jasa jadi amal soleh samperin tabungan di poe kiamah amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal amin tapi sabjan gitu ayawe tanu meleset. cenah hijrah nabi di Mekah ke Madinah gara-gara sieun ku Abu Jahal gara-gara sieun ku Abu Lahab maaf Nabi Muhammad SAW bukan sosok manusia yang penakut ketika menghadapi musuh Allah Justru ketika menghadapi musuh Allah, Nabi Muhammad adalah asyidda alal kufar, tegas terhadap orang kafir. Bahkan puluhan kali perang, Rasul selalu memimpin paling depan. Gak sedikit dahi bercucuran darah, giginya rontok kena sabetan tombak musuh. Karena kalau perang, Rasul selalu paling depan. Asyidda alal kufar. Tapi dibalik itu, ruhama ubaidahum Rasul sayang, kasih sayang ditebarkan. Sok saja di Madinah, tetangga ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Orang Yahudi Nasrani merasa nyaman ketika bertetangga dengan rumah Rasulullah. Akhirnya nuntuk hiji-hiji darah datang kakang Kanjeng Nabi. Hayang dibimbing maca syahadat. Alhamdulillah. Atau kita cara maka ditinggalkan Mekah, ditinggalkan menuju Madinah. Allah ngisngatur strategi, bikin ngembangkan saya perjuangan Islam soksanajan itu memang ayah kejadian memeh hijrah nabi ancaman ti Abu Jahal Abu Jahal tengumpulkan tokoh Quraisy Mekah di gedung pertemuan ngarana Darun Nadwa tokoh kues darah datang cik Abu Jahal kaulah ngondang anjir rek minta pendapat kumacara ngerinan dakwah Muhammad ayo ngacung kaulah kumaha tangkap Muhammad ayo tekeneh kaimaha terus masukin ke penjara tong diberi dahar tong diberi minum engke gemal kelaparan cek Abu Jahal bagus sih usulan ketika rek diterima ku Abu Jahal aki-aki di tengah nemilu rapat ngacung eh, jo. satuju dadah kita aki-aki semangat Saya eta aki-aki iblis nu kita aki-aki cek Abu Jahal aya nambah make setuju pikir ku sarerea namun Muhammad ditangkap terus diasupin ke penjara, tong diberi dahat, tong diberi minum dengan harapan maut kelaparan di penjara. nyarara ho, hei, nungarana Muhammad des biasa lapar, teu aneh jeung lapar sabab tukang puasa. Suka bujang bener oge ya aki Gagal berat dalam gitu. Sade usul, Allah, kuma tangkap Muhammad kayak mana? Kalian kena tonggong kuda, antarkan kalaweng, tinggalkan, engkeke mati disantap binatang buas yang ada di hutan. Cek Abu Jahal, cocok. Ketika tidak terima, eta eh, aki-aki ngacung deh, eh, satu ju. Ya aki-aki deh bayu. Kurang dah, pikir, kusara ya. Lamun Muhammad ada ditangkap kalian karena tonggong kuda diantarkan ke hutan dengan harapan geus ditinggalkan kurang di dahar satu hewan. Leheng lamun geus ditinggalkan kurang ayah sasatoan kalinya. Kumaha lamun ayah jelema liwat kaleweng. Tangih jeng Muhammad, ditulungan Muhammad, salamat Muhammad. Bisa balik nyerang ka urang. Cek Abu Jahal cerdas deh aki-aki. Enggak eh, sabah boga pendapat cerita aki-aki gas sese sense kumpulkan pemuda kores Mekah dari pedang hiji ewang serang ke kepung bunuh langsung ken bah pemuda, nah pasti daekeun naon sababna iming-iming saya saembarakeun sing sana bisa ngabunuh Muhammad peting bakal menang hadiah 100 ekor unta berhasil mual pasti naon sababna pemuda ulang uang mikir sanrek dibunuh tapi nu dipikirkan hadiah 100 ekor unta cek Abu Jahal cerdas aki-aki kaulah 10 kaulah 10 unta, kaulah nyumbang 10 menang 100 pemuda ngabring daftar jadi pembunuh bayaran penting ngabring ngepuh bumi ke Rasulullah dikepung di dalam rumah berdua Rasul kan Sayyidina Ali Allah tidak membiarkan Rasulnya teraniaya. Allah mengutus malaikat. Ya malaikat, eh, idhamila Muhammad. Eh, malaikat kaulah, sabar Muhammad, keluarkan. Jibril lungsur. Cek Rasul, ayanan Jibril. Kalau diutus ngawal salira ayeuna kaluar ti bumi pemuda Quraisy Mekah rek kampung anjeun geus marawa pedang. Jibril kaula jeung Ali, Ali ajak kantong, ulah tinggalkeun bae sorangan di dieu. Seolah-olah sedina Ali rek geuna eta. Cek Rasul kau rek pamit heula, mangga. Rasul mayun ka sedina Ali, "Yani, Ali, kamar kaula isian. Bade naon Gusti? Kaula rek kaluar jeung Jibril ayeuna. Pemuda Quraisy Mekah bawa pedang rek ngabunuh kaula ayeuna keneh di dieu. Ngan anjeun moal diajakan, siap anjeun mayunan di dieu sorangan. Kumaha cek sedina Ali? Siap Gusti justru Abi Hariwangku Gusti lamun Gusti cilaka wengi ieu saha nurek nuliskeun ieu perjuangan Islam tong khawatirku Ali ya Rasulullah kalau seandainya Ali malam ini mati dikeroyok pemuda Quraisy Mekah yakin ya Rasulullah tenang ya Rasulullah nanti muncul di belakangmu beribu-ribu Ali yang siap membela mu ya Rasulullah ya hebat Nasiruddin Ali La illa aliyya syaifa illa zulfikar. La, syaifa zulfikar. Tidak ada pemuda sehebat Ali dan tidak ada pedang sehebat zulfikar. Siap mati membela ulama. Santri kayak gitu. Mengawal guru kudu diharit, gigir, ditukang. Ngawal. Berkat ulah dijinjing ku guru. Santri nggak jingjing. Ngawal kiai ceramah, mapai galengan sawah di lemur. Santri we, hebat nah, cincin berkat dus opat biasanya atas opat itu teh biasanya nih aing salah wae ngomongnya hmm. <laughs> preman diharap megat hei <laughs> kardus preman hayang kardus santri maju kiai mundur abdi nu teh hebat santri gaganti di ari ngomong ke preman coba-coba ente noel guru saya maaf nu ngabales saya nu noel ente eh guru gelu urang silep noel banget mal jadi nah ih sebel deh ya malain ngawal kiai ceramah dipegat ku preman pabur nanti hula mau kardus mau berkat kiai ditinggalkan di galengan sawah cek baturan atas si santri itu kiai tinggalin gendeng lah diperkosa dia hidayah kiai digulung nah, galengan sawah. sawan. Begitu balik ke kobong, Masya Allah, kardusnya sebalatak, bakakak tinggal tulang, kata santri goblok nu gitu ngaran. <laughs> Ih, amit-amit. Maka Rasulullah mewarang ya kali Ali kamar kaulah tempatan ku anjen, sok anjen sare di tempat tidur kaulah, ya titip sorban kaulah ya. Rasul masihkan sorban warna hejo nakasarin kasarin Ali pakai simbut ku anjen, sok anjen gerak ke kamar. Sayyidina Ali masuk kamar, diselimut ku sorban hijaunya Rasulullah. Rasul di tengah rumah ngobrol jeng Jibril. Saur Jibril, siap Gusti keluar? Mangga. Ngan ulah waga dibuka panto ya Rasulullah. Kunon gitu, nyanak hila tanah sakepulan panangan. Rasul nyanak tanah. Di mana ya tanah? Di ruangan tamu Rasulullah, dalam rumah Rasulullah. Ternyata lantai rumah Rasul bukan keramik, marmer, granit, bukan tapi tanah ngebul. Diambil ke Rasulullah satu kepalan tangan, menurut satu riwayat kata Jibril, bacakan surah Yasin. Maka Rasul membacakan surah Yasin sampai kalimat la yubsirun. Beres dirinya dialungkan tanah keluar, datang angin, kena eta tanah ke pemuda Quraisy Mekah nggak ngadada kasirep singgal oler, bahkan endu jadi dipatung. patung. Jibril, buka ya Rasulullah panto, tos aman. Dibuka panto, Rasul kaget, Jibril, iya lo manu ngagal oler, sa. Pemuda Quraisy Mekah, nu ngabunuh anjen, kunaon ya Jibril, disirap karunya Jibril cager kendai Masya Allah karunya Rasulullah kajelman dolim tebala kaya karunya kumul na akhlak Nabi mun si asep barok mah kitu terus ngagalolet nah <laughs> cokel irungna hiji-hiji kawalat ai eh, ayo sia aya nu kitu aya mun aya tatangga dolim ka urang pek dina hiji waktu eta no dolim cilaka kumaha ceuk urang tuh kan <laughs> teu kudu dititah puas bahkan anu anu ngawuduk segala rupa baca enak eh, ngawuduk syukuran naon biasa lah alhamdulillah tatangga tidak gor anu itu. Saur Jibril mungkin ke darah ramang deh Gusti, ayo cepat jalan. Rasul cepat jalan menuju Abu Bakar Siddiq sampai ke Jabal Sur, ayah gua Sur lebat dua nana serang Abu Bakar Siddiq Allah diri nggak buktikan balasan tipu daya orang Quraisy Mekah dibalas ku tipu daya Allah wallahu khairul makirin dan Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya dengan cara Allah mutus laba-laba nutupan pintu gua sur dengan sarang laba-laba Allah mutus burung merpati nyariin sayang di depan to gua sur sehingga mau ditinggali di luar mau percaya ayah jalan di lebet atau rek lewat mana dicagirkan daya pemuda korea Mekah ditakdirkan ku Allah salah lager sing korejat ngagerebeg ke jero imah anu goler kersare begitu disikap ke pedang sedin Ali nomor rejat dan pemuda korea Mekah mikir Ali bisa jadi penghalang urang rempukan wae urang talian itu dibunuh Sayyidina Ali disiksa ditalian di neji tiang di tempat kamar tidur Rasulullah SAW sabab pemuda korea Mekah rek muda Rasul siap kabur jauh tein. nyampe nak kajabal sur cek Abu Jahal masalah ya di guha iya ya nah cek pemuda kores mekabe ke rek masuk jalan mana itu lawang nangis katutup kuramat lancah berarti can aya jelema kade can aya Abu Bakar Siddiq nguping di lebat Gusti pemuda kores Mekah ya di lawang guha kumaha seorang Rasulullah naik riwayat Abu Bakar Siddiq ya pancang bulan di luar sinar bulan kajero tembus sabab eh lobang dina dinding-dinding gua bisinara roong ngintip di luar tutupan liang gua ku batuk ditutupan ku Abu Bakar Siddiq ku beres Abu Bakar beres sadayana katutup sok calik deui Abu Bakar Siddiq calik nyarane kana dinding gua di payunan dinding gua anu di payunan Abu Bakar Siddiq aya cahaya katingali disangka na eta lobang anu tembus cahaya bulan di luar ku sabab ngaraos deket ku Abu Bakar Siddiq ditutup ku dampal sampeana ternyata orai eta panon orai gecok macok hampir teriak nahan rasa sakit Rasul kaget Ayah naon Abu Bakar orai Gusti pahinten telau lobang nu luar cahaya bulan panon orai ia dampal sampean abdi baru diangkat ke Rasulullah dampal sampean Abu Bakar Siddiq ditingali bekas patukan ular lalu diludahi oleh Rasulullah cerok diusapkan Maka eta perah orai keluar sadayana damang dari perah orai eweh kuludah Rasulullah sallallahu mungkin tidinya riwayatna mimitina ayah ngajampe eh, make ciduh tidinya mimitina ya iyalah kesembarangan kiainya kalau gelas hmm. hmm. bah ayat ini tuh nah. pan sok gitu ayahnya ya eh naon pun anak biaya weh, CF 10 juta ngan canda bangkeme terus ka dia tuh nyunkan berkah doa anak suka di jabah abdi nyanak cai di aqua sangarana udin udin bin jai jai ilah wajah syadi udin bin jai Allah masyaAllah Syifa Hakka Allah Udin bin Jai Ya Syafi ya Allah. Ya ya hmm. Atau kudu ancang-ancang panain praktek. Eh. Cek Kiai inumkeun sawareh ka budak terus kompreskeun. Nuhun Kiai sing diijabah putra abdi seengal sehat amin Kiai badai pamit abdi mangga ieu ya, mah kadar baik kiai lah kanggo meh seroko ulah kikituan urang teh tatangga ieu ya teh tata diatuh semah <laughs> balik Kiai Asuka kamar dibuka eta amplop 3500 Kiai langsung ngagledak, pingsan jeung kiai nya hoki mah jeung reuhakna pelecehan eta merkosa ustad eh. ya Allah ulah gitu eh. Cek pemuda mujahal di luar, gas berarti lain di dia, orang tinggalkan bae yang gua hasur. Begitu jalan ya pemuda, ternyata ayah sorat cecak di sana. Cek pemuda kuras Mekah, cek aya naon? Cacak. Di mana? Jero gua. Hubungan anak, lamun cacak di jero ruangan berarti ya penghuni ya Ya, Ratu eh, SAD penghuni sah asup nanti mana itu ramat lancah nih nutup ki itu jangan meyakin ke panasaranan nyokot batu babet lemah aja lemahan, berarti nggak kata ya, aja lemah. dilempar itu pintu gua Sek, kedahi Rasulullah SAW sampai berdarah dahi Rasulullah menahan rasa sakit Rasul sampai menggigit bibirnya takut keluar suara Abu Bakar Siddiq hampir loncat mereka keluar nyahajar ditahan ke Rasulullah Gusti geus keterlaluan ya jelema kumaha Rasulullah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mantak itu gitunya nyahuan Abu Bakar Siddiq kan antep antep antep. Cek pemuda Quraisy Mekah, oh, salah bukti buktina wah nu ah. Begitu sejauh saur Rasul, "Hei Abu Bakar Siddiq, naon sababna pemuda Quraisy Mekah mabet gua ka jero?" Aya cak-cak Gusti. Di mana? Aya tanah atap gua, paehan. Di paehan gua Abu Bakar Siddiq. Dirinya meureunantah sunat mehan cak-cak orang ku inung ku kolotnya ayo malam jumaah uh, mawa karet asup ke kamar ngejepretan malam jumaah oh sunat mehan cap-cap sabab malam jumaah ke di kamar kayak penghuni <laughs> nah nah ya kudu aya riwayatna nah teh apakeun santri sia lumayan ya Tiga hari tiga malam Rasulullah di Jabal Sur dikiriman tuangan leten kusaha putri Abu Bakar Siddiq Siti Asma radhiyallahu anha sahabat yang lainnya mengetahui lalu nyamper Rasulullah akhirnya berangkatlah Rasulullah Mekah Madinah hijrah mana jang kurang naon hijrah kan baik tegas puting ting tunggus jam setengah satu hiji hijrah yang kurang minal kasli ila juhdi tina kedul jadi raj rajin nuka dua minal bakhli ila sahyi tina pelit jadi bere derehan naon deui minal jahli ilal ilmi tina bodoh jadi boga el ilmu khusus karaya sim kuring para santri keluar ti kobong ti pasantren hoyong manfaat ilmu hoyong ti ayeuna kudu alus akhlak jeung adab-adaban kanu jadi guru maafnya sakuma luhurna ilmu anjeun masantren puluhan tahun kitab numpuk tilu gudang aya di imah lamun goreng akhlak kanu jadi guru maaf moal aya manfaatna eta ilmu sabab keterangan al adabu fauqal ilmi ari adab-adaban aya di saluhureun ilmu sing alus akhlak kana jadi guru kunaon santri baheula loba nu jadi ulama besar santri baheula loba nu jadi kiai masyhur sabab pinter ngajaga akhlak pinter ngabeuli hate guru kiai kapungkur sawah nalega teu nyaho macul ceuk paribasa santri ungal isuk nu moal pacul diurus sawah kiai ku para santri Kiai bahulah loba kebona nah, teh nyohomlah nanaon ketika rek muludan di jauh cau rasa, cek kiai di mana jang ieu iya, cau pangirim saha ama di kebon ama ku abdi di pelakan geuning kanggo muludan kabeli hati guru kiai bahulah kulah naloba teh nyahoan aya lauk banyak wae hepan sero na di kobo kira ada curiga ya, ya mantan komandan sero di dia ya punten punten mantan mantan sero punten <laughs> tapi Ridho eta eh, guru Rid Ridho nah sababna ketika guru butuh tenaga santri tehese sabab loba santri bahula nyamperken guru hayang dititah nawarkan diri ajengan calik di payunan nak pura-pura ngaliwat tingkat terlihat, hayang digerok ku guru jangan bager ceng bager kasep ka dia mohon ama ente kerari we ente ama pang ningalikeun di dapur bisa eku mahan nya pang bersihankeun pang rapikan di dapur mangga ama hayang dititah santri baheula mah beda jeng santri ayeuna tempo guru bijil di jero imah keluar aya apa aya apa si grabeg kalah nu asup kana bedug nu nyelap kana kokol santri tolol gitu ya amit jaga akhlak guru ninggalan butuh butuh tenaga men keluar urat beheung na gerewekan ayah santri teu didinya tenung tanu ngadenge malah nyumput teh main game si goblok mah. Ih, amit-amit ih. Ayah santri nu itu di dia. Ayah teh. Tayanya. Alhamdulillah teh teh nung ngaku. Teh teh nung ngaku. Terakhir, Saudara pernah nguping sok iya, yang penyemangat santri gara-gara santri mahabbah cinta kaguru diangkat derajat ku Allah bahula ya pasantren santrina 30 nu 28 rajin ngaji tapi nu hiji henteu kedul lain nurut ka guru sabab ku guruna dicaram eta santri nu hiji geus ngelek kitab rek majelis cek ama ajengan ka mana ajang ka majelis pan ama ayeuna ngaos balagan ulah ngaji naon atuh ama abdi sesehan baju ama nurut eta si santri ini ka kobong nunda kitab terus berangkat ke imah ajengan mumpul acuk ajengan kepala lotor seksi nyeus mah ya nama batur ngaji mainam gusrak we dikulah kan eta kulah panyesehan deket jeng majlis setiap ajengan ngaos kupingkeun rajin si sade tukang nyeseh ungal poe gitu dina hiji waktu ajengan ngutus santri nu salapan di jero majlis rek ngetes tauhidna ngetes ma'rifat ka Allah pangneangankeun manuk kaleuweung santrinya ngan eta manuk syaratna sotorkeun ka kama kudu geus menang mencit pencipta di leweng ulah kanyahwan kusasaha kartos kartos sama ayo berangkat ayo kaleweng ngabring nu 28 kaleweng si santri ngul nyeseuh gura giru beres nyeseuh sisuhan dipoe-poekeun nyamper ka majelis talim kajengan nyamperkeun aya naon santri ama hari abdi tadi dipiwaran kaleweng maneh mah capek geus nyeseuh itu ama tuh capek bener itu abdi hayang atuh kaleweng milarian manuk nyaho tugasna pencit di leweng ulah kanyawan ku sasa torken ka ama manukna kudu geus pae menang mencit. Ah, susul barudak buru-buru. Ya si tuang Yusuf, ya, buruk kaleuweung. Singkat cerita duduk salapan geus darata ka jingjing manuk pararae getihan. Cengan-cengan, gimana mencitna? Naluhur tatangkalan ama tos kengeng ku abdi abdi naik karena tatangkalan ninggali ka teh sasa pencit buru-buru. Lulus. Ya di mana? Di jero guha ama eh guha di ditu manuk nak sebenang cara kagua pencit ku abdi teh sesama lurus itu mana ah, hana pun awi ama yuk iya, di hana pun tebing ama ah, kuek teh sesa pencit manuk dinya kahar tiku akal tojol tukang hese mama manuk hirup keme. pan disari-sarikan ku turan anak cek Eh eta kurang monok dari pencit itu bisa mencit ya sama atuh kurang dari pencit siun siun kunaon siun kanyahuan naik tatang tatangkala kan baru dak bisain ama bikin tos kadinya kan terjadi kaguha ayah guha ge abdi kadinya terjadi mencitna hana penukun abi kadinya abdi ge terjadi mencitna no sababna pan saur ama ulah kanyahoan ku sasaha emang loba jelema di leuweung teu aya abdi jeung manuk atuh pencit bae aya keneh nu nyahoan ama ka mana aya lumpat abdi nyahoan wae saha Allah ningalikeun wae ama cek ajengan geuning sia nu lulus mah soksana jangan tarima tukang nyeseh eta si santri pangkatna tapi ma'rifat tangis karena ihsan anta abudallah ka'annaka taro fa illam takun taro fa innahu yarok ibadah anjen ke Allah seolah-olah anjen ningali ke Allah tapi ingat anjen mal mampu ningali ke Allah ngan Allah tetap ningalikeun ke arah anjen geus ihsan ma'rifat bil af'al bil ma'rifat bil dzat lain ningali dzatna Allah tapi dina hate geus yakin arek cicing dinu poek, dinu sepi, dinu cang, dinu rame, hatena tetap ngait, Allah terus ningalikeun. Subha. Cek ajengan maneh nu lulus mah So, sok nyusuh deui biasa, nyusuh deui bae. Carita ajengan reka Mekah, naik kapal laut baheula, naik kapal laut 8 bulan deui. Ya cek ajengan jang, Ayana preheula ngaji barali ke ka imah saminggu mah dipereken. Menta dua ka indung Ama minggu hari prek berangkat ke Mekah naik kapal laut berarti 8 bulan urang wal Curi ceurik budak santri tukang nyeuh dikulah curi, ngan memeh libur amarek mere wirid bisi balik ke lemur eueuh jembatan mentas walungan banjir baca ieu kalimat la tudrikul absar wa huwa yadrikul absar wa huwa latiful khabir. Si tukang nyeuseung salah denge. Berinya nyeuseung oh eta yang mentas. Tulu berkuntul si arungul, ini gawir, butut tang ngajir. Salah denge. Singkat cerita bubar, santri balalik ke Bagi Begitu nggak saminggu pere, baralik dari santri kakobong, hayang panggil jeng ajengan noret ke Mekah. Barang datang kakobong, kasampak ibu ajengan nyali ker nangis cek santri Ibu, ama di mana? Yang abang geus berangkat tadi subuh kapal pelabuhan. Ngagaur ya, santri kabeh cerik sabab tesempat nyepeng nyium parangan ajengan, tesempat netep wajah guru, tesempat didoakan heula guru. Cek ibu ajengan, yang ka majelis wae ulah carerik di dia doakeun ama sing panjang umur. Ya pandalapan sasi mual penakeun eh, bae kumaha tuh geus dipercepat pemberangkatanana. Nu 28 maka majelis tapi si tukang nyese tipe cinta na ka guru lain deui beda kualitas cinta ka guru si tukangnya se bebeja ka ibu ajengan ibu abdi babade nyusul ka palabuhan sugane ka palaut nu gaga berangkatkeun jemaah haji teh acan berangkat aik naon kitu santri abdi mah yang nyiumuh lah padangan ama yang didoakeun heula ku ama yang nutup heula wajah ama sugan we ka tetep heula wajah ama ketika 8 bulan moal penak abdi dikobong ama di Mekah setiap inget abdi tiasa ngabayangkeun ama cek ibu ajengan bari nangis nah kumulia mulia mulia ting maneh susul jung kapal labuan sugan ka udak lompat si santi kapal labuan nyampe kapal labuan ayah pengaman pelabuhan pak kapal laut berangkat berangkatkeun eta jamaah haji di mana sandarna pak eh tuh tuh tuh di tengah laut geus berangkat tadi sajam tadi tuh tuh laut tuh kapal laut tuh jauh cerik si tukangnya nyeuseuh nah, gitu kitu jang pun guru ka Mekah kan abdi tacan pernah heula abdi hoyong nyium tanganna heula hoyong didoakeun Anjus nyusul nah tuh ah. Tong siawan emang ngojay. Si santri ingat dia tukang nyusul. Memeh pere ngadenge wirid yang mentas. <laughs> Langsung ngadegetan sisi laut. Cek si santri tukang nyusul. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Mugi Gusti Ridho penaken Abdi sarang guru Abdi Abdi Hoong nyium helapun guru Gusti tul berkuntul sing Argul nagawir buntut na ngacir buat jeleng kalaut sapam pingsan oh disangkanya merenan bunuh juhri eh bunuh diri hmm? Eta si santri loncat ke laut dilelep malah ngambang Sukunan napak di luhur laut Lari sapam hudang begitu hudang entah santri lompat gelepak dinding santri si santri lompat hudang kapal laut 10 meter direk ke narek nepirik dekat ayah hamba Allah muncul di dasar lautan serba bodas kaset jangkung ngajagaan eta si santri nuker lompat Assalamualaikum si santri punten pak Waalaikumsalam ulah ngajagaan pak abdi kan gudang kapal laut lah ya jin apa malaikat ya ya jalmi jalmi tukangnya se santri seketa hamba Allah jelemak. Wah hebat hebat tinggi ya, ilmu na jelema bisa ngapak luhur lautan kek kek kek kek ah, emang sih lumpak mudah pun guru pada ibadah haji ngan abdi tacan penak heula ulama eta teh ulama besar guru abdi di pasantren abdi santrina abdi hayang nyium heula pananganna hayang didoakeun heula geus kitu mek balik deui ka kobong teh sieun anjeun maot tilelep teu sawab cinta abdi ka guru. Oke oke oke. Macan non ente diberewirinan ku guru, ku pun guru diberewi jang mentas ieu iya, kalimat natul berguntul nyargul da gabir tang ngacir taeta. eta. Cek Allah asa karak ngadenya aing wirid model kieu. Ayah ke jang jang mentas mah la tutrikul absor wa huwa absor wa latiful khabir aya ge eta. Hante cek guru ge tul berkuntul eta. Eh la tutrikul absor sok kira baca si santri maca karakela tudrik telep si santet lelap dijinjing ku hamba Allah di disalamatkan nusia nusia pakai nusia beda kitab jeng aing gini di <laughs> santri tol berukun tuh jalan ke tuh nu abdi ya cek hamba Allah ieu iya lain masalah tul berukun tul sapi siang ngamuliakan ulama Allah etan nu diijabah doa anjen, hebat kacinta anjen ke ulama tapi kan diangkat derajat anjen ku Allah hebat saya saya saya assalamualaikum lengit atas si abah Allah si santri lompat tinggal piur kebelesat tapi karena tangga nu di luar kapal laut dicakal budak santri naik begitu asup ke jero kapal laut ribuan jamaah calon tamu Allah ngaguruh talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik isi ya, santri ini kalian hiji-hiji jamaah hmm, ama di mana Atuh ama jabar ribuan eh celo di tengah ama ajengan keur kieu nyepeng tasbih geuning wauheun pan samping nu dianggon anu diseseuh kamari kumanehna BHS anu geus bolong di dieu da urut rokok da ajenganna ahli hisap tukang cek si santri ama ah, ajengan tertungkul di gua berubah gunan anakku santri tukang nyusul ama. rewas ajengan juring juring eh, rewas namanya tukang nyusul di jero kapal laut mantap disebut juring cek santri ama ah, menit tega nyebut juring kami murid ama tukang nyusul atau lemon santri na juring guruna naon <laughs> lain air mana air di dia barudak di mana di kobong arek naon ka dia ya, abdi teh yang pernah kelajeng ama da abdi bakal pisah jeung ama 8 bulan abdi teh yang nyium heula pandangan ama abdi hoyong neueup heula wajah ama abdi hoyong didoakeun heula ku ama jauh-jauh tidak darat ka dieu dianterkeun ku saha lompat ama lumpat naon na luhur laut astagfirullah sia ya, diam-diam menghanyutkan ngelehkeun aing ah, carana anjir can bisa kita buka ilmu di mana sih hari ama pan memeh pere abdi ngupingkeun bari nyeuseum memeh libur tayo ieu cenah mentas cai eueuh jambatan sungai baca kalimat tulu berkuntul sarungul da gabir kuntul tak acir kan mikir lieur keke keke Sia ya apa aing nu sesat asa can peneh wirid kitu aya gelak kuhul absor eta duka tuh ama kan abdi memeh nyebrang laut nyuhunkeun ka Allah sing ridho Gusti penakeun abdi sareng pun guru ngambang nalur lautan ngambang tesian maut dilelep ente ama nah abdi yakin nah hati abdi abdi bakal penak jeung ama hoyong nyum heula pandangan ama nangis ajengan nyerucut langsung cek ajengan nah ku mulia-mulia tinjang tapi karela narohkeun nyawa hayang pangijeng ama pandalapan sasi moal penak jeung ama ama di Mekah abdi di pasantren berenang etos netep ama ayo ayeuna ketika abdi di pasantren emut ke ama kabayang wajah ama jadi hayang naon hayang nutup wajah ama ridho sok nengak tutup wajah ama ditutup si santri nyuruh cai mata guru na nyuruh cai mata cai mata cinta guru ka murid murid ka guru mahabbah hayang naon yang jang hayang nyium pandangan ama sok cium cium hayang naon deui hayang didoakeun ku ama sing manfaat hirup maneh jang umat amin ama tos regreg hati abdi Aina abdi bade hui ka darat bade uwi deui ka pasantren ama sing sehat sing panjang yuswa assalamualaikum ketika si santri ngalawas teu bisa lempang leungeunna dicekal ku ajengan pagi mereka mana jang bade ka pasantren deui ulah baturan ama ka Mekah milu hajian jeung guru subhanallah diangkat derajatna ku Allah Loh baturan nama mewek we ngadupa panjang-panjang leho di kobong. Hayang temang pat ilmu. Jaga akhlak kanu jadi guru. Yuk orang muliakan guru orang doakan setiap waktu. Amin. dalam cekap mudah-mudahan mangfaatna. Wakun ahil ilmu tadi musamihan wakun kun li islahil fasadi nasihan wa aslihil fasada bitamu liwain in badihatan pala Kalau banyak yang salah tolong islahkan, luruskan, bereskan. Tapi kalau ada benarnya mudah-mudahan jadi manfaat buat kita semuanya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.